tiga perkara tersebut apa akhwan ini setiap pengajian terus kita ulang-ulang kita sebutkan terus ya Hah? apa arti pentingnya tiga perkara tersebut penting sekali penting sekalinya di mana kirim Dimana liman di mana arti pentingnya al-usul al di mana di mana baik-baik dan jangan pernah lupa untuk senantiasa diingat bahwa keberhasilan kita di kubur itu apabila kita bisa menjawab tiga pertanyaan tersebut. Terus gimana arti pentingnya? keberhasilan kita menjawab pertanyaan tersebut itu menentukan nasib kita di seluruh hari-hari setelahnya. Ini yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al qabru awalu manazil akhirah faman najah fama ba'dahu aisaru minhu wa man lam yanju fama ba'dahu asyaddu minhu kubur itu tempat persinggahan pertama kali dari seluruh persinggahan kampung akhirat kampung akhirat itu sangat panjang persinggahannya sangat banyak kali yang disinggahi adalah kubur. Barang siapa yang selamat di kuburnya ikhwan Maka Seluruh hari-hari setelahnya itu Akan gampang bagi dia Dan apabila seseorang tidak selamat di kuburnya Fama asyaddu minhu Seluruh proses Hari setelahnya itu lebih sulit Lebih berat Sedangkan Keberhasilan menjawab Keberhasilan menjawab Pertanyaan Dua malaikat tentang tiga pertanyaan tersebut itu sangat ditentukan bagaimana ketika dia di dunia sangat ditentukan bagaimana ketika dia di dunia bagaimana interaksinya dengan Allah apakah dia ahli tauhid atau dia orang musyrik bagaimana interaksinya dengan agama ini apakah dia cuek dengan agama ini atau dia perhatian dengan agama ini Bagaimana interaksinya dengan Rasulullah SAW Apakah dia mengikuti ajarannya Atau dia bahkan menentang ajarannya Keberhasilan menjawab di kubur Itu sangat ditentukan sikapnya Terhadap tiga permasalahan tersebut Ketika di dunia Oleh karena itu Mempelajari tiga perkara ini sangat penting karena akan menentukan keselamatan di seluruh perjalanan kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah pelajaran kita ini sudah masuk hampir tahap terakhir. Kita sudah masuk al-aslul pokok yang kedua dari tiga pokok perkara yang diterangkan oleh Syekh dan ini sudah hampir selesai dan beliau ketika ingin menjelaskan tentang tiga perkara ini beliau telah mengantarkan dengan beberapa mukodimah beberapa pembukaan. mukodimah pertama tentang apa kemarin? mukadimah pertama dari kitab Al-Usul tentang apa ikhwan? Hmm? Tentang apa kemarin? Mukadimah dari kitab Al-Usul Asarata yang pertama, mukadimah pertama tentang apa? Tentang arba masail tentang empat permasalahan. Apa itu empat permasalahan yang dimaksud ikhwan? Apa itu? Bagi orang yang mereka ingin untung hidupnya Dia harus memiliki empat kunci Apa itu? Yang terambil dari surat Al-Asr Apa itu ikhwan? Ilmu Amal Dakwah Sabar Ini adalah Mukadimah pertama pelajaran beliau sebelum masuk kepada pembahasan inti tentang tiga pokok perkara. Mukadimah kedua tentang tiga perkara. Ada yang ingat nggak? Mukadimah kedua tentang tiga pokok perkara. Apa itu? Ikhwan. yang pertama oh, tiga perkara apa itu? Yang pertama bahwa satu-satunya jalan yang akan mengantarkan sampai selamat ke surga itu hanya satu apa itu jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua pokok dari jalan ini yang harus diketahui kuncinya adalah dia harus pegang dulu kuncinya yaitu tauhid. Karena tanpa dia pegang tauhid seluruhnya akan buyar, nggak ada gunanya. Antum punya sholat yang bagus, punya puasa yang bagus, punya kebaikan yang banyak, haji berkali-kali, masya Allah. Tapi musyrik maka semua kebaikan Anda mustro gak ada gunanya. Yang ketiga bahwa ruh dari tauhid itu al-wala wal bara. Menegaskan loyalitas dan menegaskan sikap berlepas diri Wala itu kepada Allah Kepada kebenaran Jalan Islam Kepada Rasul dan kaum mukminin Loyalitasnya ke sana Dan kepada Orang kafir Kekafiran, syirik dan pelaku syirik Nifak, maksiat Harus memiliki kebencian dan permusuhan sehingga kalau dikatakan pelajarannya membangkitkan permusuhan, iya, memusuhi syirik, memusuhi kufur, memusuhi nifak, memusuhi bid'ah, wajib. Memang harus bangkitkan itu permusuhan kepada kebatilan itu. Semuanya aja begitu. Gak ada orang mereka tidak membangkitkan permusuhan. Tinggal kemana arahnya membangkitkan permusuhan itu. Kalau umpamanya alirannya PKI, membangkitkan permusuhannya kepada orang yang beragama, kepada ahli tauhid, kepada orang perhatian dengan sunnah. Pengikut aliran sesat, permusuhannya ditujukan kepada orang yang mereka memegang Quran dan sunnah dengan ketat. Demikian juga ahli tauhid wajib membangkitkan permusuhan dengan syirik yang bertentangan dengan tauhid dan semua kebatilan itu mesti sudah tuntutan sehingga bukan sebagaimana dipropagandakan dan itu hanya teori dan tidak ada tidak ada prakteknya. Islam yang rahmatan lil alamin bisa bisa menerima semua aliran enggak itu hanya teori aja prakteknya dia nggak ada prakteknya dia pasti memusuhi kepada ahlul hak karena dia ahlul batil Khonibillah ini pokok penting yang difahami yang mukodimah mukodimah beliau itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita dalam beragama. Rusak dalam perkara ini maka rusak agama seorang. Mukodimah yang ketiga tentang milah Ibrahim. Hakikat milah Ibrahim itu tauhid sehingga Allah Subhanahu wa taala melepaskan Ibrahim dari klaimnya Yahudi, Nasrani, orang musyrik. Ibrahim adalah muslim ahli tauhid Kemudian beliau baru masuk kepada inti pembahasan al-usul thalatha yang pertama mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah bagaimana caranya, kemudian apa targetnya telah kita pelajari. Yang kedua, mengenal dinul Islam. Apa itu hakikat Islam? Kemudian tingkatan Islam ini yang kita sedang bicara. Tingkatan Islam itu ada Islam, iman, ihsan. Islam dengan arkanul Islamnya, rukun Islam telah kita pelajari. Kemarin kita telah pelajari tentang masalah iman, mana iman dan rukun iman yang enam yang kita tidak boleh ada keraguan dan tidak boleh ada kekeliruan dalam mengimani rukun iman yang enam itu. Karena namanya rukun Kalau tidak ada Maka akan merusak yang lain yang Gak sah Maka iman dari iman kepada Allah Iman kepada Ya ini kitab iman kepada Rasul iman kepada Ini hari akhir Iman kepada takdir Iman kepada malaikat Ini semuanya wajib untuk memiliki Ini kefahaman yang benar Bagaimana kita akan bisa mengimani kalau kita tidak mempelajari bagaimana hakikat iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhir, takdir, maka wajib untuk belajar tentang arkanul iman seperti yang telah diajarkan di dalam ini Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita sedang bicara sekarang tingkatan iman, eh, tingkatan Islam yang paling tinggi yaitu ihsan. Tingkatan Islam yang paling tinggi yaitu ihsan. Ihsan khonibillah ada satu rukun kalau rukun is, rukun Islam ada berapa? Ada berapa rukun Islam? Ada lima. Rukun iman ada enam sekarang rukun ihsan satu yaitu anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu Rukun ihsan yaitu kamu beribadah kepada Allah SWT seakan-akan engkau melihat Apabila engkau tidak melihat, semuanya Allah melihat. Ikhwan billah, perlu kita jelaskan bahwa ihsan itu dua meliputi dua hal. Pertama ihsan terhadap Allah, yang kedua ihsan kepada makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kita untuk menghiasi kehidupan kita dengan ihsan. Dalam surat Al-Qasas Allah swt memberikan arahan hidup kita bagaimana hidup yang benar, orientasi yang benar dalam kehidupan kita. Wabtagi fima ataqallahu daral akhirah wala sanasi nasibaka minat dunia wa ahsin kama ahsanallahu ilaih wala tabghil fasada fil ardi Inallah la yuhibbul mufsidi. Dalam ayat ini ada empat poin penting yang perlu kita perhatikan. Carilah oleh Anda kampung akhirat dengan apa yang Allah telah berikan pada Anda. Carilah kampung akhirat yang pertama. Yang kedua, jangan lupakan nasib Anda di dunia. Yang ketiga, berbuat baiklah Anda sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada Anda. Yang keempat, jangan membuat kerusakan. Ini prinsip kita di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini ini adalah prinsip kehidupan seorang muslim. Yang pertama, orientasi akhirat. Seorang muslim siapapun dia, tukang beca atau presiden, dia dokter atau perawat atau pedagang atau siapapun wajib untuk kita berorientasi akhirat sehingga jasad kita di dunia tetapi orientasinya harus ke akhirat. Artinya seluruh usaha kita ini harus orientasinya itu sukses akhirat. Dengan demikian semua dunia yang kita cari harus arahnya itu ke akhirat. Bukan semata-mata dunia untuk dunia. Ya Orang yang hidupnya dunia untuk dunia rugi Orang yang hidupnya itu dunia untuk dunia rugi Rekosonya jauh lebih banyak Menikmatinya sedikit Itu kalau sempat menikmati Coba antum minta maaf nih Kuliah atau sekolah di TK, SD, SMP Kemudian perguruan tinggi S1, S2 atau ambil spesialis Itu itu masa-masa rekoso semuanya itu perjuangan dengan segala kondisinya. Terkadang sudah lulus wisuda tinggal menikmati kerja itu kerja pun harus terkosok lagi untuk mengumpulkan yang bisa dia nikmati terkadang baru lulus pengen menikmati tahu-tahu mati kalau orientasinya dunia ansih oh rugi. Rekosonya selama itu muspro, gak ada nilainya sama sekali. Seandainya kemudian antum jadi dokter spesialis yang sukses, kus pokoknya detail, kemudian laris, kemudian sampai sugim blegedu, masya Allah bisa beli apa-apa segala macamnya. Itu seandainya begitu. Antum menikmatinya pasti hanya sedikit. Itu sudah pasti Kadang orang miskin lebih banyak menikmati daripada antum. Makanya juga nyesiring dua piring, pakai bajunya juga yang satu setel dua setel. Kemudian tidur kadang-kadang malah kurang karena praktek praktek praktek pagi siang sore malam belum nanti dipanggil Masya Allah pokoknya sudah waktunya sudah tinggal sempit istirahatnya kurang capek kemudian Memang dapat duit terus mau itu tumpuk tumpuk tumpuk tumpuk tumpuk. Antum menikmatinya dikit kemudian nanti mati. Oh yang menikmati yang lain orang lain. Semuanya ditinggal untuk orang lain. Kalau kita punya itu bisa untuk beli apa-apa, beli kita menikmati sedikit rumah kita menikmati juga hanya begitu-begitu, baju juga hanya yang kita pakai, mobil yang kita juga yang kita tumpai gitu aja. Kalau hanya itu dunia kita untuk dunia begitu mati selesai selesai. Semuanya ditinggal. Semuanya kita tinggal rugi kita. Tapi kalau antum orientasi akhirat, kita orientasi akhirat ikhwan, tidak ada tetesan keringat yang sia-sia, tidak ada rupiah yang sia-sia, semua akan dinilai oleh Allah, lalu akan Allah berikan kesempurnaan balasan berlipat-lipat kelak ketika kita menghadap Allah SWT. Itu untungnya orang yang orientasi akhirat. Sehingga di sini yang harus pertama kali kita betul-betul yaitu tancapkan dalam diri kita, kita harus menjadi orang yang orientasinya adalah akhirat. Dan orang yang berorientasi akhirat itu kata Allah yang kedua bukan berarti meninggalkan dunia. Semua dunia boleh Anda nikmati kecuali hanya beberapa hal yang tidak dibolehkan. Antum menjadi orang yang orientasi akhirat juga boleh beran, boleh beristri, boleh beranak, boleh punya mobil, punya punya rumah, boleh makan, boleh jajaki kuliner kemana-mana. Hanya yang haram aja yang tidak boleh. Yang halal jauh lebih banyak. Tapi kalau orientasinya dunia, maka dunia terbatas nikmatinya, kemudian total sudah rugi. Maka dikatakan para ulama Innama dunya ila du ila jannati wa ila nari tariqun. Dunia itu bisa menjadi jalan ke surga atau ke neraka. Sama-sama minta maaf Antum punya mobil atau punya uang Orang yang orientasi akhirat Dia menikmati uangnya itu untuk membeli surga Dengan melakukan amal-amal yang bisa dia lakukan Uangnya habis tetapi untuk membeli surga tapi ahlu dunia atau orang yang mereka itu orientasinya hidup di dunia tanpa pertimbangan akhirat, maka uang dunianya itu mengantarkan dia bahkan kadang ke neraka, mempercepat ke neraka. Karena dengan hartanya dia kemudian terjun bebas dalam segala syahwat kenikmatan yang dia inginkan tanpa pertimbangan agama sama sekali. Yang ketiga, wa ahsin kama ahsanallahu ilaih Jadilah anda orang yang berbuat ihsan Ini yang kita bahas Jadilah anda orang yang berbuat ihsan Sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepada anda Ikhwatimillah Ihsan yang pertama Ihsan kepada Allah Apa maksudnya ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ihsan kepada Allah itu seperti tadi disebutkan di situ. Anta budallaha ka'annaka tara fa'ilam takun tara fa uyarah anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan Anda melihat. Kalau Anda nggak melihat, sesungguhnya Allah melihat Anda. Di sini para ulama menjelaskan ada dua tingkatan dalam kita bermuamalah ihsan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang pertama yaitu makom musyahadah Seakan-akan kita menyaksikan Allah Subhanahu taala. Menyaksikan Allah di sini bukan menyaksikan zatnya. Di dunia ini kita tidak akan bisa melihat zat Allah. Itu di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun di akhirat Allah di antara kenikmatan yang akan Allah berikan kepada ahlul jannah adalah kenikmatan melihat wajah Allah SWT lilladina ahma lilladina ahsanul husna wasiyadah bagi orang yang berbuat baik maka Allah berikan al husna yaitu surga wasiyadah dan tambahannya tambahan kenikmatan surga yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatibillah kenikmatan surga itu seperti yang diterangkan oleh Allah Mala ainun ra'at wala udhurun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Segala kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah di, terlintas dalam hati manusia. Seandainya Anda orang yang sudah menyelami dunia, darat, laut, semua keindahan itu pernah dilihat semuanya sampai kemput sak gua-guanya, sak gunung-gunungnya, sak laut-lautnya, oh semuanya sudah dijelajahi semuanya. Nggak ada yang kelewat. Maka keindahan surga belum pernah Anda lihat di dunia. Demikian belum pernah Anda dengar cerita tentang indah hebatnya luar biasanya jannah dan belum pernah walaupun sekedar terlintas dalam hati Anda sehingga semuanya di luar itu semuanya kenikmatan yang luar biasa. kenikmatan di jannah ikhwan ada lagi kenikmatan tambahan kata Allah yang nikmat ini ketika dia menikmati melupakan semua kenikmatan jannah yaitu kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. bilang ini kenikmatan di atas kenikmatan. Ah, maksudnya Anda beribadah kepada Allah seakan-akan Anda melihat para ulama menjelaskan yaitu saat Anda seakan-akan melihat Allah itu melihat totalitas keagungan sifat kesempurnaan Allah sehingga perasaan yang ada di hati dengan tingkatan ini adalah kerinduan yang sangat berat kepada Allah SWT ada kerinduan orang seperti ini ikhwan tingkatannya dalam beragama itu sangat tinggi semua amal ibadah dia itu betul-betul terasa lezat, terasa nikmat. Seakan-akan dia adalah sedang menikmati atau bertemu dengan orang yang dia rindukan. Lezat dan nikmat. Dan ini yang dikatakan dengan jannatul dunia, surganya dunia. Orang betul-betul bisa merasakan lezatnya dengan semua ketaatan dia kepada Allah Subhanahu dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah itu maqam musyadah dia menyaksikan keagungan Allah buahnya dalam hati dia adalah kerinduan kepada Allah SWT ini tingkatan yang pertama tingkatan kedua tingkatan ihsan yang kedua adalah anda, Allah melihat anda itu maqam rokobah senantiasa merasa dalam pengawasan Allah senantiasa merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. seorang yang hidupnya selalu merasa di dalam pengawasan Allah dia benar-benar akan senantiasa merasa diawasi Allah gerak-gerik dia sehingga ada perasaan takut yang sangat tinggi dalam hatinya untuk bermaksiat kepada Allah. Ibaratnya tidak ada tempat dia untuk bermaksiat. Bagaimana dia akan bermaksiat? Seluruh tempat dilihat oleh Allah SWT. Maka ketika seorang syekh namanya Ibrahim bin Adham ditanya bagaimana tipsnya agar kita bisa menghindarkan maksiat. Kata Ibrahim bin Adham, satu, kalau kamu mau maksiat, jangan makan rezekinya Allah. Bagaimana? Bisa, kawan? Jangan makan rezekinya Allah. Terus rezeki siapa yang kita nikmati? Sedangkan semua nikmat yang kita rasakan adalah dari Allah SWT. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang Anda rasakan itu semuanya adalah pemberian Allah SWT. Bagaimana Anda maksiat sedangkan seluruh yang Anda nikmati fasilitas hidup Anda itu udara gratis, sehat gratis, kemudian nikmat semuanya pemberian Allah dirasakan lalu dia maksiat kepada apa yang Allah berikan itu untuk maksiat kepada yang memberi ini pertama yang kedua kalau anda ingin maksiat lakukan di tempat yang bukan milik Allah bisa di mana semua tempat milik Allah saudara lau mulkus wal ardi Kerajaan langit dan bumi semuanya milik Allah. Kalau harus kemudian maksiat di tempat yang bukan milik Allah, mau di mana? Kita mau di mana? Pindah panat Mars milik Allah. Pindah lagi mana milik Allah semuanya. Bagaimana Anda maksiat sedangkan Allah lihat? Atau mamanya mau maksiat. Terus ada jangan orang lah. Ada pitik ayam, pitik melungu mentelan lihat tentu gimana kira-kira perasaannya itu ayam bukan orang bagaimana apa yang melihat orang bagaimana yang melihat bos bagaimana yang melihat Allah Subhanahu wa taala sedangkan Allah tidak tertutup penglihatannya di mana saja kita berada yang kedua yang ketiga kalau anda ingin maksiat kalau anda ingin maksiat lakukan di tempat yang Allah yang kedua ketiga atau keempat yang pertama Jangan makan sisinya Allah yang kedua Lakukan di tempat yang bukan Allah Yang ketiga, yang ketiga Lakukan di tempat yang tidak dilihat oleh Allah Di mana? Semua tempat dilihat oleh Allah saja Mata listrik mati, listrik hidup, terang benderang Semuanya dilihat oleh Allah Dan tersembunyi oleh Allah saja Bagaimana kita merasa sedang Allah melihat kita? Yang keempat, kalau Anda ingin maksiat, bisa nggak? Atau merenungkan dulu, bisa nggak? Nanti ketika malaikat mau datang Lalu Anda merengek-rengek supaya diundur Minta om oh, malaikat mengundur umur Anda Bisa nggak kira-kira? Kalau tidak bisa Bagaimana Anda berspekulasi Anda maksiat Bagaimana ketika Anda maksiat lalu malaikat mau datang Dan sangat mungkin Maksiat itu ikhwan sifatnya seperti garpu tala. Bagaimana garpu tala itu ikhwan? Garpu tala kalau dipukulkan getak. Maksiat itu begitu. Dia bergetar. Nanti orang pengen berhenti maksiat, getarannya kuat sehingga jatuh lagi, jatuh lagi. Sehingga orang terus keseret dalam maksiat. Dan maksiat yang satu itu memanggil maksiat yang lain. Maksiat yang satu memanggil maksiat yang lainnya Sehingga maksiat itu beranak pinak Contoh umpamanya Minta maaf nih Orang ngumbar pandangan mata Uh meripatnya mendulu terus sama perempuan Jelalatan terus Ini maksiat Nanti maksiat ini ngundang maksiat yang lainnya lagi Ngundang sehingga dia punya maksiat yang kedua, model kedua lagi. Maksiat model kedua mudah maksiat yang ketiga lagi. Sehingga terus maksiat beranak pinak. Sehingga sampai dari memandang mata memandang sampai nanti jurusannya itu sampai berzina waliyadzubillah. Itu undangan maksiat yang terus lahir berikutnya berikutnya berikutnya berikutnya. Kemudian yang kelima kalau anda ingin maksiat katanya kamu bisa nggak nanti kira-kira pas malaikat mau menyeret kamu ke neraka lalu antum merengek-rengek dan kepada malaikat supaya jangan seret ke neraka kalau seandainya ini semuanya tidak mungkin kita lakukan bagaimana kita akan bebas maksiat? khotibillah maka orang yang mereka memiliki muraqabah masya Allah mereka adalah orang-orang yang senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Dan kisah-kisah merokobah itu sangat banyak, contoh diantaranya Di zaman Umar ada seorang wanita penjual susu. Dia bilang sama anaknya, "Nah, kamu campur susu dengan air. Tujuannya supaya bungkusannya bisa lebih banyak sehingga untungnya pun lebih banyak." Kata anaknya, "Mak, Kan dilarang oleh Amirul Mukminin. Kata maknya, nah kan gak lihat. Amirul Mukminin kan gak lihat kita. Kata anaknya, mak seandainya Amirul Mukminin gak lihat kita, Robnya Tuhannya Amirul Mukminin pasti lihat kita. Ini adalah orang yang punya murokobah. Sehingga dia merasa senantiasa dalam pengawasan Allah walaupun manusia nggak lihat. Oh kalau antum punya pegawai seperti ini, oh, aman total hati anda. Dia nggak akan berkhianat karena walaupun anda nggak pasang CCTV, anda nggak masang pengaman, nggak masang pengawas, oh dia betul-betul akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan muncul rasa amanahnya Ikhwatibillah ini muraqabah. Maka muraqabah ini adalah tingkatan beragama yang paling tinggi, yang paling tinggi. Tingkatannya Islam, iman, kemudian ihsan. Maka muraqabah ini tingkatan agama yang paling tinggi yang menjadikan agama dia berkualitas paling tinggi kualitasnya. Orang tingkatannya iman, Islam, pokoknya sekedar tugas istilahnya lepas kewajiban. Oh sudah lepas kewajiban. Sholat asal-asalan. Ini orang yang tingkatannya paling rendah Islam. Dia kelihatan sholat. Tapi orang yang ehsan, oh, dia sholatnya merasa diawasi Allah. Sehingga betul-betul dia akan menjadi ibadah yang sangat berkualitas. Sekarang antum sholat sendirian, merasa nggak ada ngawasi sama sekali. Gimana sholatnya kira-kira? Hmm? Sholatnya bagaimana? Sudahlah seadanya, pokoknya berdiri ruku sujud sudah pokoknya rampung selesai. Mau pakai kaos oblong, kemudian sarungnya wul-wulan, pokoknya sudah sudah selesai apa adanya. Itu merasa nggak diawasi oleh siapapun. Sekarang umpamanya antum sholat, bahkan kalau perlu jadi imam, terus anda tahu anda sedang disoting oleh banyak media dan disiarkan pada ke seluruh dunia. Bagaimana kira-kira perasaannya? Oh, akan betul-betul dia teliti dalam sholatnya itu sebaik mungkin. Jangan sampai ada yang cacat sholatnya itu. Itu karena merasa diawasi. nah, ini tingkatan ihsan begitu. Sehingga tingkatan ini membuat kualitas ibadah seorang itu paling tinggi, paling bagus. Maka dikatakan ini tingkatan agama yang paling tinggi adalah orang yang mereka yaitu dalam kondisi ihsan. Senantiasa merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini ihsan kepada Allah, kawan. Yang kedua yaitu ihsan kepada makhluk. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berbuat ihsan kepada makhluk walaupun kepada binatang. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu kata katabal ihsan ala kulli syai. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berbuat ihsan dalam segala perkara. Wa idza qataltum ahsinu fasilul kitlah wa idza dabahtum fasinu dzibhah. Kalau antum, kalau Anda membunuh, bunuhlah dengan cara yang terbaik. Kalau Anda menyembelih, sembelih dengan cara yang terbaik. Ini ihsan dengan binatang. Kalau ihsan dengan binatang itu diajarkan, maka lebih-lebih ihsan kepada manusia yang lebih tinggi tingkatannya daripada binatang. Alhamdulillah. Di antara wujud seorang muslim yang hidupnya itu ihsan, penuh dengan kebaikan, adalah hidup yang serba bermanfaat untuk orang lain. Ini yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW pernah kedatangan orang dan bertanya, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ayun nasi ilallah?" Ya Rasulullah, manusia muslim yang bagaimana yang paling dicintai oleh Allah Swt? Apa kata Nabi Ikhwan? Ya Ahabbun nasi ilallah uhum linnas. Muslim yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Paling bermanfaat bagi manusia. Hartanya manfaat, ilmunya manfaat, tenaganya manfaat, keberadaan dia manfaat, masya Allah, semuanya manfaat. Orang lain merasakan kemanfaatannya. Oh, masya Allah, sejak si bulan itu di sini, oh, kita semuanya merasakan manfaat dia hartanya, ilmunya, tenaganya, sarannya, oh, masya Allah, dia manfaat betul bagi kita. Ini yang harus kita tanyakan diri kita. Apa yang sudah orang lain dapatkan manfaatnya dari kita? Ini adalah prinsip kehidupan orang muslim yang diajarkan Rasulullah SAW. Sehingga bukan menjadi orang yang serba justru menimbulkan kerugian bagi orang lain. Rugi Orang merasa rugi, oh rugi saya bergaul dengan dia. Sehingga orang merasa rugi. Ya harusnya orang bagaimana merasa untung dengan keberadaan kita ini. Ini yang harus kita wujudkan karena itu ajaran yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Ya, Perlu kita tegaskan, ingat manfaat yang paling besar adalah manfaat Anda mengantarkan manusia kepada hidayah. Orang antum kasih uang semiliar, orang merasa, oh Masya Allah manfaat, banyak nih mah manfaatnya. Tapi kalau Anda biarkan dia sesat, oh manfaat semiliar itu nggak ada apa-apanya. Ibnu Qayyim Ikhwan ketika menjelaskan tentang hidayah dan kesesatan, semua nikmat yang diterima manusia itu tingkatannya masih di bawah hidayah. Seandainya ada orang, antum bisa ngasih kesempatan sama dia bisa membuat dia jadi presiden, membuat dia menjadi orang yang paling kaya, menjadi orang yang paling menikmati segalanya. Satu yang belum dia dapatkan, nikmat hidayah. Oh, semua nikmat ini nggak akan ada artinya lagi ketika dia tidak mendapatkan hidayah. Sehingga semua nikmat ini tingkatannya masih di bawah hidayah. Maka manfaat yang harus pertama kali antum lakukan adalah bagaimana orang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu taala. Itu yang paling pertama. Itu manfaat yang paling manfaat. Selain itu Anda hartanya manfaat, ilmu Anda manfaat, tenaga Anda manfaat, segala macam. Tapi jangan tinggalkan manfaat yang terbesar yaitu hidayah bagaimana orang mendapatkan hidayah melalui Anda. Dan semua musibah yang masih di bawah musibah kesesatan. Serkosonya kayak apa orang di dunia kalau dia masih di atas hidayah, oh itu masih bawah, masih ringan. Yang paling berat itu kalau dia sesat tidak mendapat hidayah, itu yang paling berat. Maka lihatlah hal ini dengan apa yang Rasulullah pernah sampaikan, perhatikan. Nabi katakan, yukta yaumal qiyamati bi anna bi ami ahli dunya min ahli nar. Dari kiamat kelak Allah akan datangkan orang yang paling nikmat di dunia. Bukan hanya se-Jogja ikhwan, bukan hanya se-Indonesia, sedunia paling nikmat. Kalau ibaratnya minta maaf, kalau bicara paling kaya, paling kaya, paling tinggi kedudukannya, paling tinggi, paling terkenal, paling terkenal, paling ganteng, paling ganteng, pokoknya paling semuanya di dunia tapi dia min ahlina dari kalangan ahluna fayus bagosib rotan sob rotan lalu dicelupkan Allah sekali celupan ke neraka lalu ditanya oleh Allah hamba hal ro'ai tanah iman kot wahai hamba apakah engkau melihat kenikmatan walaupun sesaat apa katanya wan la wallahi ya rob tidak ya rob sama sekali demi Allah ya rob tidak sama sekali lihat penikmatan dia sebagai ahlu nikmat di dunia yang paling nikmat sekali masuk neraka dia tidak lagi merasakan seluruh kenikmatan yang pernah dia rasakan maka semua kenikmatan itu masih di bawah nikmat hidayah dan semua musibah yang dirasakan masih di bawah musibah kesesatan maka berbahagialah orang yang Allah berikan hidayah dalam kehidupannya sehingga ini akan menjadi modal terbaik orang untuk dia bisa mengalami kehidupan yang ada. Rasulullah SAW punya dua tamsil diantaranya tentang falsafah hidup serba memberikan manfaat. Yang pertama seperti nakhlah, syajaratun nakhlah, pohon kurma. Pohon kurma itu kalau antum bayangkan yang paling gampang supaya pohon kambil, pohon kelapa dari bongkotnya, akarnya sampai pucuknya semuanya manfaat. Dari akarnya, bataknya, kemudian daunnya, daun mudanya, daun tuanya, belaraknya, kemudian kambilnya dari tegang sampai kemudian jadi kambil sampai sak apa itu namanya batoknya, kemudian sepetnya, semuanya manfaat. Gak ada yang tidak manfaat. Kurma seperti itu, semuanya manfaat. Seorang muslim hidupnya seperti itu. Bagaimana dia bisa menjadikan seluruh urusan kehidupannya manfaat? Dia dia merasakan manfaat dan orang merasakan manfaat. Yang kedua, karena seperti lebah. Lebah ini kata Nabi atau iban kalau dia makan makan yang baik. Wawabat iban kalau dia produk produk yang baik Wawakat lam taksin walam tufsid. Kalau dia mencelok tidak merusak dahan, tidak mematahkan dahan dan tidak merusak dahan. Sehingga betul-betul falsafah kehidupan yang sangat bagus tentang kehidupan seorang muslim. Ikhwan, itu gambaran sekilas tentang ihsan. Ada pertanyaan silakan kita cukup sekian dulu dan bermanfaat kita cukupkan dulu kita sekian penjelasan tentang masalah ihsan kita anggap cukup. Silakan ada pertanyaan.